Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Kita melanjutkan muqarrar tauhid. Masih tentang pembatal keislaman barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka maka kafir Kemarin sudah dibahas tentang orang yang tidak mengkafirkan orang kafir asli, maka kafir langsung tanpa ada rincian. Sekarang asani yang kedua, al-kafirul muntasibu ilal Islam wahwa man nataqa syahadataini walakinnahu irtakaba mukaffiran yukhrijuhu min dairatil islami. Orang kafir yang mengaku muslim yaitu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat akan tapi melakukan kekafiran yang mengeluarkan dari lingkungan Islam. Wahaula haula yatafawatu kufruhum min haitsu al-wuduhi wal khafa'i ila aqsam. Mereka itu kekafirannya beraneka ragam uh, sesuai uh, jelas dan samarnya kekafiran mereka mereka ada berapa uh, bagian. Pertama, man kufruhu wadihun sarihun yadullu alaihi sarihul kitab was sunnah. Orang yang kekafirannya itu nampak jelas yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah yang tegas. Kalau musyrikin alladzina yad'una wa ya'buduna ghairallah. Seperti orang-orang musyrik yang menyeru dan mengibadati selain Allah. Baik syirik hukum maupun syirik uh, kubur. Fahaula amaluhum munaqidun li asli kalimat tauhid. Mereka itu amalannya itu apa? Munaqidun li asli kalimat tauhid, menggugurkan pokok kalimat tauhid. Wa mudadun laha dan apa? berseberangan dengannya mingkul wajin dari segala sisi waman lam waman lam yu, waman la yukafiruhum e, eh, orang yang tidak mengkafirkan mereka itu layak lu min halata ini tidak lepas dari dua keadaan ini yang macam pertama orang yang kekafirannya jelas seperti orang-orang kuburiun orang yang buat tumbal sajian itu kan buat undang-undang jelas intinya kan kemusyrikan mereka itu dalilnya solid dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, e, mereka kafir, jelas mereka adalah kafir dalam manhaj Sunnah wal Jamaah. Nah, orang status orang yang tidak mengkafirkan mereka itu ada dua macam, tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, imma ayyara fi'lahum sahihan eh, wa yuqirrahum alaihi fahaza kafirun misluhum walau lam yartaki bisyirka binafsihi. Yang pertama, orang yang memandang bahwa perbuatan mereka itu benar dan dia mengakui mereka di atas perbuatannya itu. Maka orang ini apa? Kafir sama dengan mereka walaupun tidak melakukan kemusyrikan. Jadi orang e, yang menganggap apa benar ajaran atau yang dilakukan orang-orang musyrik itu, maka dia kafir sama dengan mereka walaupun tidak melakukan. Seperti contoh ya, orang katakan e, dia tidak mau melakukan kemusyrikan, tapi nyuruh orang lain melakukan. Ya, menyuruh orang lain untuk melakukan. Artinya apa? Menganggap benar, boleh itu kan. Maka ini kafir walaupun tidak melakukan. Li'annahu sahaha wa aqarra fi'la syirki. Dikarenakan dia itu membenarkan dan mengakui perbuatan syirik. Wahada kufrun wal billah. Ini adalah kekafiran wal billah orang tidak mau melakukan ke kekafiran tapi nyuruh orang lain melakukannya berarti kan kalau nyuruh orang lain melakukan apa mengakui kan ya tidak mengingkari orang tidak mau nah tangan apa tapi nyuruh orang lain ya nyuruh umpamanya atau ngupah udah kamu tanda tangan tanda tangan ini kan Eh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma an yaqula inna fi'lahum kufrun wa syirkun. Yang kedua bisa jadi orang itu meyakini bahwa perbuatan mereka itu kekafiran dan kemusyrikan walakin la yukafiruhum muta'awwilan uzrahum bil jahli akan tapi tidak mengkafirkan orang-orangnya selaya mentaawil bahwa mereka itu diuzur dengan sebab kebodohan fahaza la yakfur orang semacam ini tidak kafir li'annahu lam yusahih au yuqirra fi'lahum karena dia tidak membenarkan atau tidak mengakui perbuatan mereka walakin uh, uridat lahu syubhatun syubhatu uzrihim bil jahli akan tapi muncul di hadapan dia syubhat penguduran dengan sebab kebodohan fala yukaffaru maka orang ini tidak dikafirkan li syubhatil lati uri aradat lahu karena ada syubhat yang muncul kepada dirinya wa idza kanatil hududu tudra'u bisyubuhati Bila saja hudud itu ditolak dengan sebab syubhat, famin babi awalat takfir. Maka apalagi takfir. Waman sabata islamuhu biyakinin. Orang yang keislamannya sudah apa? Tetap dengan meyakinkan. La yukhraju minhu illa biyakin. Tidak dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakin dengan meyakinkan juga fi izarihim bil jahli yamna'u takfirahu ibtida'an hatta tubayyana lahun nusus dan pentakwilan dia dalam menguzur mereka dengan sebab kebodohan itu menghalangi dari mengkafirkan dia secara langsung sampai dijelaskan kepadanya nas-nas apa nas-nas tentang kekafiran orang-orang pelaku syirik itu wa turfa'a anhu syubhatu dan subhatnya dilenyapkan darinya fa illam yukafirhum ba'da zalika kafara. Kalau tidak mengkafirkan setelah apa? Setelah dijelaskan hujah dan dilenyapkan syubhat, maka dia apa? Kafir. Jadi orang-orang yang tidak mengkafirkan ubadul kubur secara ta'in, antogo dan secara ta'in, biasanya karena syubhat kan, kita tidak langsung mengkafirkan mereka. Tapi kalau sudah menegakkan hujah kepada mereka, subhatnya sudah kita hilangkan, bersikukuh baru di dikafirkan. Karena itu masuk dalam pengkafiran dalam masail khafiyah. Wa qala al-allamatu Sulaimanu ibnu Abdullahi Eh, Syekh Sulaiman ibnu Abdullah berkata, "Fiman tawaqqafa aw syakka aw kana jahilan fi kufril quburiyyin." Perihal orang yang tawakuf, tawakuf atau orang yang ragu atau orang yang tidak mengetahui kekafiran orang-orang kuburiyun. Fa in kana syakkan fi kufrihim aw jahilan bi kufrihim bila dia masih meragukan kekafiran mereka atau jahil uh, perihal kekafiran mereka buyinat lahul adillatu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala kufrihim maka dijelaskan kepadanya dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan kekafiran orang-orang perbuat syirik itu. Fa in syakka ba'da zalika wa taraddada kalau masih ragu setelah itu dan masih bimbang perihal kekafiran orang-orang kuburiyun itu fa annahu kafirun. Maka sunnya apa? Fa innahu kafirun bi ijma'il ulama. Maka dia itu kafir berdasarkan kesepakatan para ulama ala anna man syakka fi kufril kafir bahwa kafir. Bahwa siapa meragukan kekafiran orang kafir maka dia kafir. Jadi sini orang yang uh, punya subhat Tawakub dalam mengkafirkan seratain orang-orang musyrik, ansar, togut, togut. Itu dijelaskan kepadanya dalil ya, Alkitab dan sunnah Kemudian saya itu masih kalau masih bersikukuh tidak mau mengkafirkan maka dia apa? Kafir. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah berkata من خصص بعض المواضع بإبادة أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام ومن شك في كفره فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان أن هذا anna hadza kufrun wa syirkun wa anna ittikhadha hadhihi al-ahjari mudaddatun lisya'airillah allati ja'alallahu al-wuqufa biha ibadatan lillahi fa idza uqimatil hujjatu alaihi wa asarra fala syakka fi kufrihi uh, Syekh Muhammad Ibn Abdul Latif menjelaskan perihal orang yang mengkhususkan sebagian tempat untuk ibadah untuk ibadah. Atau orang meyakini bahwa wukuf ya umpamanya wukuf di tempat itu lebih uh, lebih utama sehingga gugur haji ibadah haji orang yang meyakini kalau seperti orang-orang Asia kan kalau mereka wukuf di Karbala itu kan ya Ya, mereka kalau kalau seandainya me, apa e, lebih meyakini bahwa itu lebih utama itu kan di nah, gitu sini apa sehingga e, haji yang menjadi gugur maka e, tidak meragukan kekafirannya tidak diragukan lagi oleh orang yang apa memiliki penciuman tentang Islam mungkin orang yang mengenal Islam dan barang siapa meragukan kekafirannya maka mesti tegakkan hujah terhadapnya dan menjelaskan bahwa ini adalah kafir, syirik dan bahwa mempertuhankan babatuan itu bertentangan dengan ajaran Allah yang Allah jadikan eh, yang telah yang mana Allah telah menjadikan wukuf di tempat ibadah eh, atau di apa di di, di Mekah itu sebagai ibadah kepada Allah. Kemudian bila ditegakkan hujah kepadanya telah ditegakkan dan bersih hukum maka tidak dilakukan lagi kekafirannya. Jadi orang yang berbuat syirik, eh, orang tidak mengkafirkan apa eh, yang berbuat syirik akbar yang nyata. Kalau masih ada subhat dijelaskan darahnya terus subhatnya dihilangkan ketika tetap bersikukuh maka di dikafirkan. itu ya, eh, yang pertama tadi kekafiran yang nyata itu kan ya, orang yang aku muslim melakukan kekafiran yang nyata seperti syirik itu tadi ada dua kalau membenarkan ajaran mereka maka kafir kalau tidak membenarkan tapi tidak mengkafirkan maka tidak langsung dikafirkan sampai tegakkan hujah lebih dahulu karena itu jatuh dalam masail ya. sekarang yang kedua أن يكون تكفيره محتملا للشبهة كالحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله ونحوهم فهؤلاء وإن كان كفرهم قطعيا عند من حقق المسألة فإن ورود الشبهة يحتمل فإن ورود الشبهة محتمل فلا يكفر من لم يكفرهم إلا إن أقيمت عليه الحجة wa kusyifat anhu syubhatu wa uzirat eh, wa urifa anna hukm eh, wa uri, wa arafa anna hukm Allah fihim wa eh, fihim wa takfiruhum itu uh, apa namanya yang pengkafirannya bukan kekafirannya pengkafirannya masih ada ihtimal karena subhat Sebenarnya sih ini hampir sama dengan yang pertama. Ini kan kekafirannya nyata. Yang pertama juga nyata kan. Cuma pengkafirannya samar kan. Eh, yang pertama juga kan samar. Di sini e, sama aja. Ini syirik hukum. Di sini kan pengkafiran bukan kekafirannya. Beda antara kekafirannya. Ini kekafirannya jelas. Yang pertama juga kekafirannya jelas. Yang pertama pengkafirannya ihtimal juga karena ada subhat. Ini juga ihtimal eh, juga pengkafirannya. Karena ujung-ujungnya sama kan. Orang yang tidak mengkafirkannya tidak dikafirkan sampai tegakkan. ujakan kan sama aja kan itu. Ini sebenarnya uh, ya karena ini macam syirik kan sama. Syirik hukum dengan syirik uh, apa uh, kuburan. Tapi kita ikut bagian bagian di sini. Seperti para penguasa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan yang lainnya mereka itu walaupun kekafirannya qat'i kan jelas di awal juga kan qat'i ya. Bagi orang yang telah mentahkik masalah ini eh, akan tapi adanya subhat apa eh, munculnya subhat itu apa? Jadi eh, kemunculan subhat itu masih ada, mungkin saja ada. Sehingga orang yang tidak mengkafirkannya tidak dikafirkan kecuali kalau sudah ditegakkan hujah dan dilenyapkan syubhat dan dia mengetahui bahwa hukum Allah pada mereka adalah pengkafirannya. Ini sama aja dengan yang yang pertama. Tidak ada bedanya. Yang pertama kekafirannya jelas, ini kekafirannya jelas. Yang pertama pengkafirannya ada subhat, ini juga pengkafirannya subhat. Yang pertama tidak dikafirkan orang yang tidak mengkafirkan secara langsung sampai ditegakkan hujah dan menanyakan subat, ini juga sama. Seperti itu. Yang ketiga, ayyakuna takfiruhu mas'alatan ijtihadiyatan. E, pengkafirannya itu masalah ijtihadiyah. Fiha khilafun bainal muslimin. Ada perselisihan dalam di antara kaum muslimin kahukmi tarikis salah. Seperti hukum orang yang meninggalkan salat dan yang semacamnya. Fa inna hadhihi masaila la yukaffaru fiha ma man la yara man la man lam yara kufra murtakibiha bal wala yubadda e, bal wala la wala e, e, yubadda'u ma dama anna usulahu usulu ahli sunnati wal jamaah itu uh, apa yang pengkafirannya masalah istihadiah atau kekafirannya sebenarnya kekafirannya masalah istihadiah yang ada perselisihan di antara kaum muslimin seperti hukum orang yang meninggalkan salat dan yang semacamnya meninggalkan zakat e, meninggalkan apa e, saum ini termasuk masalah ini orang yang ti, yang tidak memandang kafir yang tidak memandang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, maka dia tidak dikafirkan. Tidak juga. Tidak dikafirkan. Ya, orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat tidak dikafirkan. Bahkan tidak dianggap sebagai ahli bidah juga selagi usulnya usul ahlu sunnah. Seperti orang mengatakan, kenapa kamu tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat? Karena di dalam hadis ada bahwa eh, Rasul mengatakan barang siapa e, menjaga sholat ini maka gini-gini dan siapa yang tidak menjaganya itu kan maka e, seperti ini seperti ini itu kan yang di situ disebutkan e, apa namanya mengisyaratkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu apa tidak tidak dikafirkan. Nah kalau orang beralasan ketika tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan suatu karena alasan nas adanya nas yang muihtimal karena dia merujuk kepada nas yang ihtimal itu dia walaupun pendapatnya salah tidak dikafirkan tidak diponis bidah juga karena usulnya sunnah dia ketika memberikan alasan dengan alasan kepada dalil tapi beda dengan orang-orang murjiah orang yang tidak mengkafirkan sholat kalau alasannya Salat itu amal, sedangkan amal itu bukan syarat iman, tapi syarat kesempurnaan iman. Nah, kalau dia mengaitkan alasan tidak mengkafirkannya karena suatu amalan, sedangkan amalan itu bukan bagian dari iman, maka orang semacam ini adalah murjiah. Murjiah. dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.